Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bertemu kembali di dalam majelis yang secara rutin telah kita adakan. Sebagaimana biasa kita membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan dosa besar dan uh, pada pagi ini insyaallah kita akan meneruskan pembahasan kita pada Al-Kabiratu Al-Khamisatu Wal-Arba'un dosa besar yang ke-45 yaitu Al-Ghadar wa Adamul Wafa Bil Ahad melanggar perjanjian dan tidak menepati janji ini adalah salah satu di antara perkara-perkara yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk menepati perjanjian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aufu bil ahdi, innal ahda kana mas'ula." dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Surat Al-Isra ayat 34. Ikhwanifiddin, memenuhi janji adalah salah satu bentuk akhlak mulia yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Apabila seseorang menanggalkan sifat ini, Berarti ia telah meletakkan sifat kemunafikan dalam dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayatul munafiki salat." Ciri-ciri orang munafik itu ada tiga. Salah satunya adalah wa idza wa'ada akhlaf. Apabila berjanji ia tidak menepatinya apabila berjanji ia tidak menepatinya. Di dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan." Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Ada empat perkara yang apabila ada pada diri seseorang maka ia adalah seorang munafik yang sejati. Apabila salah satunya ada pada seseorang, maka pada dirinya ada ciri-ciri kemunafikan, sifat-sifat kemunafikan, hingga ia meninggalkannya. Salah satunya adalah Nabi mengatakan, wa idha ahada ghadar. Apabila dia membuat perjanjian, dia melanggarnya, dia mengingkarinya dia melanggar perjanjian. Nah, ini adalah salah satu di antara ciri-ciri kemunafikan. Di dalam satu riwayat ditambahkan wa in sol, wa in salla, wa in sama wa za'ama annahu muslim. Meskipun ia berpuasa, meskipun ia mengerjakan salat dan ia mengklaim bahwa dirinya adalah seorang muslim. Dalam riwayat lain dikatakan wa qala inni muslim. Meskipun ia mengatakan bahwa dia adalah seorang muslim. Jadi ini merupakan ciri-ciri yang sangat tampak pada diri orang munafik, yaitu melanggar perjanjian. Jadi menepati janji adalah budi luhur yang mutlak dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam bergaul, di dalam bersahabat, di dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Dengan sifat ini akan terbina tali kepercayaan ya antar anggota masyarakat dan dapat mengukuhkan semangat saling tolong menolong. <clears throat> dan sifat menepati janji ini adalah merupakan kombinasi gabungan dari sifat jujur dan adil. Sedangkan khianat adalah kombinasi atau gabungan dari sifat dusta dan zalim. Sebab menepati janji ini merupakan buah dari kejujuran, ya merupakan bukti kejujuran dalam perkataan dan dalam tindakan, kejujuran dalam perkataan dan kejujuran dalam tindakan. Sedangkan khianat merupakan gabungan dari kedustaan dalam ucapan dan kedusta, kedustaan dalam perbuatan. Jadi sifat menepati janji ini ya, Khonifuddin para pendengar yang ber, berbahagia merupakan salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh umat manusia. Barang siapa yang meninggalkan sifat ini dari dirinya, maka sama saja ia telah melepaskan sifat peri kemanusiaan dari dalam dirinya. Ya, di samping itu, sifat memenuhi janji ini merupakan bagian dari keimanan. Merupakan bagian dari keimanan. Merupakan bukti ya dari keimanannya. Allah Subhanahu wa taala ya telah menganjurkan kita dan menyuruh kita untuk menepati perjanjian tersebut. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan tepatilah perjanjian. Sesungguhnya perjanjian itu akan dimintai pertanggungjawabannya ya pada hari kiamat kelak. azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi memenuhi janji ini adalah e, buah dari keimanan, merupakan tanda keimanan seseorang. Dan e, memenuhi janji ini juga merupakan salah satu penopang yang akan memperkuat hubungan antara sesama manusia. Sebab manusia adalah makhluk sosial yang pasti akan saling membutuhkan satu sama lainnya, saling tolong menolong, saling bantu membantu, dan semua itu tidak akan tercapai jika tidak ada keinginan untuk saling menepati janji. Jika tidak ada keinginan untuk saling memenuhi janji, niscaya manusia akan menjauh satu sama lainnya. Ya, tidak ada persaudaraan dan persahabatan yang akan bertahan ya apabila diwarnai dengan ya memungkiri perjanjian, ya memungkiri janji ya karena satu perkara yang sangat tidak mengenakan adalah ya diberi janji-janji kosong. Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an Para pendengar yang berbahagia Sifat memenuhi janji ini dapat kita bagi menjadi beberapa bagian. Pertama memenuhi janji kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, janji kita terhadap Allah Subhanahu wa taala di mana kita telah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala meminta perjanjian dari kita semua alastu bi rabbikum bala syahidana apakah bukankah aku ini adalah rob kamu maka kita sama-sama berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala semua anak cucu Adam bala syahidina. Benar ya Allah, kami berjanji. Ya, kami berjanji untuk mentauhidkanmu, untuk mengesahkanmu di dalam segala aktivitas ibadah yang kami lakukan. Itu janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janji itu kerap kali dan selalu kita senantiasa kita uh, ulang-ulang, uh, ulang -ulang, kita perbaharui ya kita menyatakan iya karena abudu wa iya karena stain. Kita menyatakan la ilaha illallah. Jadi itu perjanjian kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang harus kita penuhi. Ya, maka dari itu ya, Az-Zujjaj ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula Az-Zujjaj mengatakan kullu ma amara Allahu bihi wa naha wa naha anhu fahuwa minal ahad Wa Allah Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu, aufu bil 'uqud." Az-Zujjaj mengatakan tiap-tiap yang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dilarang olehnya itu termasuk di dalam perjanjian. Itu termasuk al-ahdu. Itu termasuk perjanjian. Allah menyuruh orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, penuhilah akad-akad itu. Al-Wahidi meriwayatkan dari Ibnu Abbas ya, yang mengatakan dalam satu riwayat dari Al-Wabili, dalam riwayat Al-Walibi ia mengatakan makna Uhud adalah apa-apa yang dihalalkan, yang diharamkan, yang diwajibkan dan apa-apa yang ya, ketetapan hatnya ada di dalam Al-Qur'an. Ya, jadi Al-Uhud itu adalah apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Ya, supaya memenuhi ya memperhatikan dan apa-apa yang dihalalkan dan menjauhi yang diharamkan. Melaksanakan apa-apa yang diwajibkan seperti solat dan kewajiban-kewajiban lainnya, ya, dan melaksanakan perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam kitab sucinya. Nah, demikian. Ya, jadi itu adalah perjanjian-perjanjian kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita memenuhi perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala ini yaitu Hal ini dilakukan dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut. Memberikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala secara penuh yaitu tauhid. Ya, dan mengikhlaskan seluruh tindakan dan perbuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata serta menjauhkan diri dari semua larangan-larangannya, khususnya syirik dan segenap perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu merupakan ya bentuk ya kita kata melaksanakan perjanjian kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya yang kita tidak boleh pungkiri, yang tidak boleh kita langgar. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk memenuhi perjanjian tersebut. Yang kedua adalah memenuhi perjanjian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, memenuhi perjanjian kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita telah menyatakan Muhammadur Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada eh, bahwa Muhammad itu adalah uh, utusan eh, Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan risalah Allah kepada umat manusia. Yaitu kita melakukannya dengan mengikuti seluruh sunnah-sunnah beliau, ya. Mengikuti seluruh sunnah-sunnah beliau dan menjauhi segala macam bentuk-bentuk perbuatan-perbuatan bid'ah di dalam agama meneladani beliau di dalam kehidupan kita, menjadikan beliau sebagai teladan dan panutan ikutan kita, menjadikan beliau orang yang paling kita cintai dari yang lainnya. Ini merupakan bentuk memenuhi perjanjian kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebab Rasulullah itu adalah tun eh, teladan yang baik bagi kita, baik itu di dalam perkataan maupun dalam perbuatan beliau. Nah, jadi penuhilah perjanjian kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian memenuhi perjanjian terhadap manusia. Ya, seorang Muslim harus memenuhi setiap janji yang dibuatnya ya kepada orang lain ya sesuai dengan akad yang telah disepakati sebelumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al muslimu ala syurutihim orang muslim itu harus menepati perjanjian syarat-syarat yang telah disepakatinya. Maka apabila kita menyepakati satu perjanjian, ya, suatu kesepakatan, maka itu wajib ya, kita penuhi. Selama perjanjian itu, syarat-syarat itu tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Itu tidak uh, ber, bertentangan dengan syariat Islam ya selama syariat ya syarat-syarat yang kita sepakati itu tidak bertentangan dengan Islam, tidak bertentangan dengan eh, hukum-hukum uh, agama, maka wajib bagi kita untuk uh, kita wajib untuk menepati perjanjian tersebut karena itu merupakan salah satu bentuk memenuhi perjanjian terhadap manusia. Jadi ini adalah perkara yang sangat penting ya. Nah demikian al, -mu, al muslimu dalam riwayat lain disebutkan al mus al mu'minu ala syurutihim. Al mu'minu ala syurutihim. Ya. Nah di antara bentuk paling organ dalam hal ini adalah menjalankan perjanjian ataupun kesepakatan dengan orang lain baik itu di dalam muamalah jual beli, utang piutang, nadar maupun perjanjian yang kerap berlaku dalam interaksi sosial kita. Nah, demikian. Jadi sifat memenuhi janji merupakan salah satu nikmat di antara eh, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakan kepada hamba-hambanya. Barang siapa memenuhi janji antara dirinya dengan Rabbnya, yaitu dengan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan segala ibadah hanya untuk Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi janjinya dengan memberikan taufik ya uh, kepada orang ya, kepada hamba ini di dalam menjalankan ketaatan-ketaatan tersebut ya. Nah demikian. Jadi jadi Ikhwanifiddin para pendengar yang berbahagia ya, ya salah satu bentuk ya kita katakan sifat memenuhi janji ini adalah memenuhi janji kepada Allah, kepada Rasulullah dan kepada sesama manusia. Nah demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون Surat An-Nahl ayat 91 Allah subhanahu wa ta'ala berkata Dan tepatilah perjanjian dengan Allah بِعَهْدِ bi'ahdillah Tepatilah perjanjian kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kita telah mengikat perjanjian dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak ada satu perjanjian yang lebih ya eh, ditekankan ataupun lebih eh, lebih diwajibkan untuk ditepati ya melainkan eh, perjanjian kita yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala ini perjanjian yang sangat sangat kuat sangat agung ya, dan sangat besar ya perjanjian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji yang mana kita telah berjanji ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengeluarkan kita semua dari tulang sulbi Adam dan minta persaksian dari kita semua untuk bertauhid kepadanya. Alastu bi rabbikum? Kita menjawab bala syahidana. Nah, itulah perjanjian kita. Dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu. Itu perjanjian-perjanjian kita yang telah kadang-kadang kita kuatkan dengan sumpah-sumpah, ya Nah, termasuk di dalamnya sumpah-sumpah jabatan yang mana kita bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya, ya kita akan melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya, maka itu adalah perjanjian yang harus kita tepati, perjanjian yang harus kita tepati. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, dalam satu hadis, kalau Allah Ta'ala diskusi yaitu Eh, qala Allah Ta'ala Thalathatun ana khasmuhum yawmal qiyamah Di antaranya adalah Rajulun a'tabi thumma ghadar Allah mengatakan, Allah berfirman Allah berkata, tiga golongan Tiga golongan manusia yang akan aku perkarakan pada hari kiamat kelak Yang aku akan tuntut mereka pada hari kiamat kelak Di antaranya adalah yang pertama Rajulun a'tabi thumma ghadar yang pertama adalah orang yang berjanji dengan menyebut namaku, ya dia berjanji dia mengikat perjanjian dan dia kuatkan perjanjian itu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala lalu dia melanggarnya lalu dia mengingkarinya nah ini Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi lawan baginya nanti pada hari kiamat Allah akan menggugatnya Allah Subhanahu wa taala akan memperkarakannya pada hari kiamat kelak Allah akan menuntutnya pada hari kiamat kelak nah demikian Nah demikian. Jadi Allah mengatakan aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Tepatilah perjanjian kamu dengan Allah Subhanahu wa taala apabila kamu membuat perjanjian dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu. Ya, sesudah kamu meneguhkannya. Ya, sedang kamu telah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpah itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kamu perbuat. Nah, demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Orang-orang yang senantiasa menepati janji ini ya akan masuk dalam golongan orang-orang yang berbuat kebaikan.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 Akan tetapi sesungguhnya kebaikan itu adalah beriman kepada Allah, kepada hari kemudian, kepada malaikat-malaikat, kepada kitab-kitab, kepada nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, membantu kaum musafir yang membutuhkan pertolongan, memberikan kepada orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Dan salah satunya adalah dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji. Orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji. Wal mufu nabi ahdihim idza hadu. Orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji. Nah, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ulaika humul muttaqun. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 177. Nah, demikian ikhwan konfident para pendengar yang berbahagia. Jadi kebaikan itu salah satunya adalah ya si ciri-ciri orang yang berbuat kebaikan itu adalah orang-orang yang menepati perjanjian-perjanjian mereka yang menepati perjanjian-perjanjian mereka. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala ya eh, akan memberikan ya, balasan ya bagi orang-orang yang suka menepati janji atau senantiasa menepati janji. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan ya berupa kebaikan di dunia maupun di akhirat. Ya, pertama Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan ya eh, apa namanya orang yang senantiasa eh, orang yang suka menepati perjanjian ini eh, Allah Subhanahu wa taala akan membebaskannya dari berbagai kesulitan di dunia. Sebagaimana disebutkan dalam kisah yang masyhur tentang tiga orang dari kalangan Bani Israel yang terperangkap di dalam gua. Ya, kisah tiga orang Bani Israel ya dari kalangan Bani Israel yang terperangkap di dalam gua. Allah membebaskan ya salah satu dari dari mereka ini Allah Subhanahu wa taala membebaskan mereka salah satunya adalah ya karena ya ia suka menepati ataupun dia memenuhi perjanjiannya ya dia tidak memungkiri perjanjiannya Allah membebaskan mereka dari kesulitan di dunia ya karena sifat ini ya salah seorang dari mereka berkata ya Allah sesungguhnya saya pernah memperkerjakan beberapa orang saya telah memberi e, semua upah mereka kecuali satu orang yang belum ya meninggalkan upahnya ya yang belum eh, apa namanya mengambil upahnya ya dan dia meninggalkan dia meninggalkan pekerjaannya dan belum mengambil upahnya lalu saya pun mengelola dan mengembangkan upahnya itu hingga menjadi berlipat-lipat selang beberapa waktu orang itu mendatangi saya dan berkata wahai hamba Allah berikanlah upah kerjaku waktu itu saya menjawab, apa yang aku aku mengatakan kepadanya, ya, apa yang kamu lihat sekarang ini adalah hasil upahmu. Berupa, berupa unta, unta, sapi, sapi, dan kambing-kambing, dan budak sahaya ini. Nah, kata kata majikan ini. Ya, kata orang ini. Ia berkata, janganlah kamu memperolok-olok diriku. Maka ia mengatakan, sungguh aku tidak sedang Orang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jika aku melakukan hal itu benar-benar demi mencari ridhamu, maka keluarkanlah kami dari perangkap ini dari gua ini." Maka batu besar itu pun kemudian bergeser hingga mereka bertiga bisa keluar dengan selamat. Nah, demikian. Jadi orang ini menepati perjanjiannya, ya dengan ya kita katakan buruhnya dengan pekerjanya. Ya tidak mencuranginya. Ya tidak meng mengambil uh, hak orang lain. Baik, kita akan meneruskan apa namanya pembahasan kita. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kedudukan yang tinggi pada hari kiamat bagi orang-orang yang senantiasa menepati janji. Allah dalam hal ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ulaika khiyaru ibadillahi indallahi yawmal qiyamah al-mufuna ya al-mufuna al-mutibun hamba-hamba pilihan Allah di sisinya ada pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang senantiasa menepati janji ya dan al-mutibun dan orang-orang yang berlaku baik orang-orang yang senantiasa berlaku baik dan orang-orang yang senantiasa menepati perjanjiannya ya ulaika khiyaru ibadillahi indallahi yaumil qiyamah al-mufuna al-mutibun orang-orang yang menepati janji dan orang-orang yang suka berbuat baik adalah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala di sisinya nanti pada hari kiamat Sebaliknya, orang-orang yang memungkiri perjanjian, orang-orang yang senantiasa langgar perjanjiannya, Allah Subhanahu wa taala akan menghinakannya pada hari kiamat yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memajangkan bagi mereka bendera liwa ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan likulli ghadirin liwaun yaumal qiyamah yuqalu hadhihi ghadratu fulan ibni fulan pada hari kiamat kala maka setiap penipu ya setiap orang yang suka melanggar perjanjiannya akan memiliki bendera dan akan dikatakan ya, inilah pengkhianatan fulan bin fulan inilah pengkhianatan fulan bin fulan ya Allah Subhanahu wa taala akan eh, apa namanya menghinakannya nanti pada hari kiamat dan akan membeberkan pengkhianatannya. Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan pengkhianatannya di hadapan makhluk pada hari kiamat nanti ya. Nah demikian. Sebaliknya hamba-hamba yang menepati janji ya akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ulaika khiyaru 'inda Allah yaumal qiyamah. Mereka lah orang-orang yang uh, akan menjadi hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala nantinya di ya, pada hari kiamat. Nah demikian ya Khonifuddin rahimat Allah jami'an. Kemudian yang ketiga Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan surga firdaus bagi hamba-hambanya yang senantiasa menepati janji. Nah, ketika menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang beriman yang akan mewarisi jannatul firdaus, ya. Allah mengatakan walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Dan orang-orang yang senantiasa memelihara amanat-amanat dan perjanjian-perjanjian yang dibuatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa mereka akan mewarisi surga Firdaus dan mereka akan kekal di dalamnya. Ulaika humul warisun alladzina al firdaus hum fiha khalidun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi ya, ya ini yang akan mewarisi surga Firdaus dan mereka akan kekal di dalamnya. Demikian ikhwan para pendengar yang berbahagia. Nah, itulah balasan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang men yang memenuhi yang yang apa namanya senantiasa menepati perjanjian-perjanjiannya. Demikian khonifuddin rahimani wa rahimakumul jami'an. Dan dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan dan contoh bagi kita. Beliau adalah teladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah Sungguh pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terdapat suri teladan yang baik. Rasulullah adalah pemimpin orang-orang yang menepati janji. Beliau adalah teladan yang agung di dalam bab ini. Ya, Raja He, Raja Romawi, yaitu Kis, uh, Kaisar Romawi Heraklius pernah bertanya kepada Abu Sufyan yang waktu itu masih kafir ya tentang dakwah Rasulullah. Ia bertanya, apakah yang diperintahkan oleh Nabi itu? Maka Abu Sufyan menjawab, ia menyuruh kami agar beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ia melarang kami mengikuti para pendahulu dan nenek moyang kami yang menyembah berhala itu. Ia juga memerintahkan sholat, menganjurkan sodakoh, ya, menjaga kesucian diri, memenuhi janji dan menunaikan amanat. Nah, itulah dakwah Nabi ya kepada orang-orang Makkah pada waktu itu dan Abu Sufyan mengetahuinya, mengetahui isi dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah perkara yang yang sangat menonjol pada dakwah Nabi sallallahu sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Ya, apa kata Abu Sufyan pada waktu itu? Ya, saat itu dia masih kafir ya, masih musyrik. Ya, ia menyuruh kami agar beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik. Ia melarang kami mengikuti agama nenek moyang, tradisi nenek moyang kami yang menyembah berhala. Ia juga memerintahkan salat, beliau juga memerintahkan salat, memerintahkan bersedekah, menyuruh menjaga kesucian diri, kehormatan diri, menyuruh kami memenuhi perjanjian dan menyuruh kami untuk menunaikan amanah. Jadi itulah dia Ya, salah satu di antara isi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya kepada umat manusia. Nah, coba perhatikan ya Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah betapa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam telah memberikan teladan dan panduan yang sangat baik dalam memenuhi hak dan perjanjian ya. Nah, di, dikisahkan bahwa Abu Rafiq diutus oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menghadap Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyinari hati uh, Abu Rafi ini dengan keimanan ya ia pun berkata wahai Rasulullah aku tidak ingin kembali kepada mereka orang-orang kafir Quraisy biarkanlah aku menetap di sini bersama kalian sebagai orang muslim maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan sungguh aku tidak akan mengkhianati isi kesepakatan yaitu perjanjian Hudaybiyah ya dan aku tidak akan menahan utusan. Ya walakin arji kata Nabi, pulanglah kamu kepada mereka dengan aman. Fa in kana fi nafsika alladhi fi nafsika an farji ilaina. Ya. Jika setelah kamu eh, setelah pulang kamu masih mendapatkan perasaan di hatimu seperti yang tengah kamu alami sekarang, maka kembalilah kepada kami. Jadi coba lihat Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam ya tidak ingin untuk melanggar perjanjian. Ya, tidak eh, apa namanya tidak apa kata beliau aku, sungguh aku tidak akan pernah mengkhianati isi kesepakatan isi perjanjian nah, Abu Rafi' lalu menceritakan maka aku pun pulang aku eh, aku pulang kemudian menghadap Nabi lagi dan memeluk Islam ya, jadi coba lihat Abu Rafi' pulang ke Makkah kembali nah begitulah dia isi perjanjian dari Hudaybiyah nah demikian setelah pulang yang kemudian kembali lagi kepada Nabi ya dan akhirnya dia memeluk Islam ya Abu Rafiq Abu Rafiq demikian nah <clears throat> Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu juga menceritakan bahwa dirinya ingin sekali ikut dalam perang Badar akan tetapi ada satu hal yang membuatnya terhalang ikut serta dalam perang Badar yaitu sebuah janji yang pernah diucapkannya kepada kaum kafir Quraisy yang menceritakan ketika aku dan ayahku, yaitu Husail pergi dari Mekah menuju Madinah. Kaum kafir Quraisy menangkap kami. Mereka bertanya, kalian pasti keluar ke Mekah karena ingin memenuhi ingin menemui Muhammad. Kami pun menjawab, tidak. Kami tidak hendak menemui Muhammad. Kami hanya ingin pergi ke Madinah. Mereka kemudian meminta kami berjanji atas nama Allah bahwa kami hanya hendak pergi ke Madinah dan tidak akan berperang di pihak Rasulullah sallallahu atau membantu kaum muslimin. Maka kami pun menghadap Rasulullah dan menceritakan permasalahan yang sedang kami hadapi. Beliau menjawab, "Insarifa ya, pergilah kalian, pergilah kalian, ya. Ya, wa, wa nafilahum bi ahdihim wa nasta'inullah alaihim." Ya, pergilah kalian, ya. Pergilah. Ya, kita harus memenuhi janji terhadap mereka kita akan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi mereka. Ya, coba lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyertakannya di dalam perang Badar karena ia terikat perjanjian dengan kaum kafir Quraisy waktu itu. Nah, demikian. Jadi Rasulullah SAW adalah ya adalah sosok teladan ya di dalam hal memenuhi perjanjian. Bukan hanya ya kepada ya kita katakan kaum muslimin, bahkan kepada orang-orang kafir sekalipun ya kalau kita mengikat satu perjanjian yang tidak melanggar hukum Allah dan Rasulnya, maka kita harus memenuhi perjanjian tersebut. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah membeli seekor atau beberapa ekor unta dari orang Arab Badui seharga satu wasak kurma yang telah dikeluarkan bijinya dan siap dimakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumah untuk mengambil koma tersebut, namun beliau tidak menemukannya. Beliau pun keluar untuk menemui penjual itu dan berkata, Wahai hamba Allah, sungguh kami memang berniat membeli seekor atau beberapa ekor unta darimu dengan imbalan satu wasak kurma. Kami telah mencarinya namun kami, tidak kami temukan. Ya, kami tidak menemukannya, kami tidak mendapatinya. Maka orang Arab Badu itu berkata, dia telah bohong. Ya, orang muslim yang bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam membentak Badui itu seraya berkata, "Celaka kamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala lekas mencabut nyawamu." Apakah mungkin utusan Allah berlaku curang dan berdusta? Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, ya. Ya, da'uh, biarkanlah dia. Perkataannya ini ada benarnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, kemudian kembali dan berkata, "Wahai hamba Allah, Sungguh kami hendak membeli ya, beberapa untamu dan kami mengira bahwa kami memiliki eh, kurma yang telah kami ya, sebutkan kepadamu sebagai alat pembayarannya. Nah kami telah mencarinya namun kami tidak menemukannya. Ya, orang Arab itu orang Arab Badu itu eh, kembali berkata dia telah membohongiku. Maka ya apa namanya eh, kaum muslimin yang eh, bersama Nabi saw membentak Arab Badu itu dan berkata semoga Allah Subhanahu wa taala ya, segera atau lekas mencabut nyawamu. Apa mungkin utusan Allah berlaku curang dan berkata dusta? Maka Rasulullah kembali berkata, "Dauh, biarkanlah dia perkataannya itu ada benarnya." Nah, Rasulullah SAW mengulangi perkataannya dua atau tiga kali. Nah, ketika memandang bahwa Arab Badu itu tidak bisa menerima, maka beliau berkata, "Pergilah menemui Khuwailah binti Hakim bin Umayyah dan katakanlah kepadanya Rasulullah SAW menanyakan, Apakah kamu memiliki satu wasa korma yang tersimpan? Jika kamu memilikinya, izinkanlah kami meminjamnya hingga datang waktu kami mengembalikannya insya Allah. Nah demikian. Lalu orang itu uh, pergi ke rumah Khuwailah dan melaksanakan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang itu menyampaikan bahwa Khuwailah memiliki rumah tersebut dan mempersilahkan Rasulullah SAW untuk mengutus seseorang agar mengambil korma korma itu di rumahnya. Kemudian Rasulullah berkata kepada salah seorang dari uh, kepada salah seorang sahabat, pergilah bersama penjual ini, kemudian berikanlah korma itu kepadanya. Nah, demikian coba lihat bagaimana Rasulullah SAW berusaha, berupaya untuk memenuhi perjanjian beliau. Ya, nah demikian. Itu, pergilah bersama penjual ini, ya Arab ini. Berikanlah korma yang telah dijanjikan itu kepadanya. Maka suatu hari Arab Badu itu melewati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tengah duduk bersama para sahabat. Maka Arab Badu itu berkata, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Sungguh engkau telah memenuhi perjanjianmu dan berlaku berlaku baik. Ya, nah demikian. Coba lihat bagaimana eh, apa namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya tidak marah ya kepada Arab Badui ini ketika ya Arab Baru ini meminta beliau untuk memenuhi perjanjian beliau dengannya. Walaupun orang-orang waktu itu marah kepada Arab Badui ini sambil membentaknya dan berkata semoga Allah lekas mencabut nyawamu, ya apa mungkin utusan utusan Allah berlaku curang dan berkata dusta. Coba tapi coba lihat Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, biarkanlah dia ya perkataannya itu benar ya dia menuntut ya apa namanya perjanji apa perjanjian yang telah dibuat denganku nah demikian nah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencari solusi dari masalah tersebut beliau meminjam dari Khuailah binti Hakim bin Umayyah ya beberapa wasak korma untuk sebagai alat pembayaran kepada Arab Badui itu. Nah coba lihat bagaimana muamalah Nabi kepada ya seorang Arab Badui ini hingga ketika bertemu kembali dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ia berkata kepada Rasulullah ya ketika Arab Badui itu melewati Rasulullah yang tengah duduk bersama para sahabat Arab Badui itu berkata semoga Allah membalasmu dengan kebaikan ya sungguh engkau telah memenuhi perkataanmu engkau telah memenuhi perjanjianmu dan engkau telah berlaku bijak engkau telah berlaku baik maka Rasulullah menjawab ya hamba-hamba pilihan Allah itu pada hari kiamat adalah orang-orang yang memenuhi janji dan orang-orang yang berlaku baik Nah demikian Khanifuddin Azani Allah wa iyyakum jami'an Nabi SAW mengatakan uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ulaika khiyaru ibadillah indallahi yaumil qiyamah al-mufuna al-mutibun." Al-mufuna al-mutibun. Nah, orang-orang hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang memenuhi perjanjian dan orang-orang yang berlaku baik. Khonifuddin azanillahu wa iyyakum demikian. Itulah teladan yang telah uh, kita katakan dicontohkan ya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hal memenuhi perjanjian ya dalam hal memenuhi perjanjian. Nah, termasuk di antara memenuhi perjanjian dengan manusia adalah perjanjian kita dengan penguasa ya yang telah kita apa namanya kita sepakati dan kita angkat kita tunjuk dia menjadi penguasa atau pemimpin bagi kita. Ya, janganlah kita mencabut ketaatan darinya karena ini termasuk ya kita katakan al-ghadar termasuk ya kita katakan e, bentuk pengkhianatan bentuk melanggar keperjanjian. ya nah demikian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengatakan di dalam satu hadis ya man ahabba ayuzahzah anin nar wa yudkhalal jannah ya fal falta'ti maniyatahu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nasi alladhi yuhibbu ayyuta ilaihi wa man baya'a imaman fa atahu safqata yadihi wa thamarata qalbihi falyuti'hu in istata' fa in ja'a fa in ja'a akhar yunazi'uhu fadribu unuqal akhar Barang siapa ingin supaya terhindar dari neraka dan masuk ke dalam sorga, hendaklah ia meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Dan hendaknya pula ia memperlakukan orang seperti ia, ia ingin orang lain memperlakukan dirinya. Hendaklah ia memperlakukan orang seperti ia ingin orang lain memperlakukan dirinya. Barang siapa memberi bayat kepada seorang pemimpin ya, dengan menjabat tangannya, dan itu dilaksanakannya dengan sepenuh hatinya ya hendaklah ia menaati pemimpin itu dengan segenap kemampuannya jika ada orang lain yang yang yang ingin merebut kepemimpinannya maka perangilah penggelah lehernya ya nah, dalam lain dikatakan keinginan mengkan siapapun orangnya itu. Nah demikian. Jadi termasuk bentuk perjanjian yang harus kita tepati adalah perjanjian kita dengan Eh, apa namanya dengan pemimpin kita yang telah kita angkat dan kita tunjuk kita sepakati sebagai pemimpin bagi kita. Nah demikian ikhwanifiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi ya salah satu di antara dosa besar yang harus kita hindari adalah al-ghadar wa adamul wafa bil ahad. Melanggar perjanjian dan suka memungkiri janji. Suka memungkiri janji. Nah demikian. Dan salah satu eh, kita katakan eh, contoh lah kita katakan bentuk ya suka menyalahi dan mengingkari perjanjian ini adalah kita katakan jam karet. Nah ini ya ini sering apa namanya yang masih apa, banyak dilanggar ataupun ya kita apa namanya kita lakukan yaitu suka jam karet. Nah ini ini termasuk salah satu bentuk sifat ingkar janji yang harus kita hilangkan dalam pergaulan ataupun di dalam apa namanya interaksi sosial kita dalam muamalah kita. Ya, itu jam karet. Namun parahnya ini ini sudah eh, kita katakan ya, ya jadi tradisi masyarakat kita. Ya, sebagai contoh misalnya kita berjanji ya kepada saudara kita akan misalnya datang jam 10 ya jam 10 pagi misalnya akan tapi sudah lewat jam 10 ya kita juga nggak kunjung datang ya misalnya kita sepakat mengadakan pertemuan atau rapat sesudah maghrib misalnya akan tapi walaupun sholat isya sudah selesai kita belum juga nongol belum juga muncul nah bila kita berhalangan memenuhi janji itu maka kita berkewajiban memberitahu saudara kita tersebut nah orang-orang yang telah kita beri janji ya dan kita mohon maaf uh, kepadanya atas keterlambatan itu. Namun apa apa yang terjadi? Ya, ya apa yang kita lihat? Banyak orang-orang yang telah melanggar perjanjiannya ini tanpa rasa bersalah. Ya, ya kita katakan melanggar perjanjian-perjanjian tersebut. Nah, demikian. Tidakkah kita berpikir bagaimana kesalnya orang lain terhadap kita? Nah, jadi ini ya, dan salah satu yang sering terjadi juga adalah banyak mengumbar janji ke sana sini Nah, tapi tidak ada satupun janji yang direalisasikan. Nah, ini tentunya akan membuat jemu dan kesal ya, orang lain. Ya, orang akan menjauh dan persahabatan pun akan renggang. Nah, dan ketahuilah tidak ada yang lebih ya meletihkan selain menunggu janji-janji kosong. Nah, demikian. Nah, nah itulah dia Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an Ya kajian kita pada hari ini berkaitan dengan Al-Kabair Al-kabiratu al-khamisatu wal arbaun, dosa besar yang ke-45 adalah al-ghadar wa adamul wafa bil ahad. Ya, melanggar perjanjian dan suka memungkiri janji. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu bukan kita dari sifat-sifat yang buruk ini. Nah, demikian saja ya lebih dan kurang saya mohon maaf aku qouli hadza astaghfirullah li muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, sekarang jazakallahu khairan, barakallahu fiik Pak Ustaz dan demikian ya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah pendengar radio jadi manapun Anda berada. Materi yang telah disampaikan oleh Ustaz mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan untuk selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab dan untuk kesempatan pertama akan kami angkat pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat Ustaz. Ya ada pertanyaan dari Ismi di Jakarta Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ya Ustaz, uh, saya sudah ta'aruf dengan seorang pemuda dan saya telah berjanji untuk mau menikah dengannya. Namun setelah kedepannya saya ketahui ternyata uh, beliau bukanlah seorang uh, yang multazim terhadap sunnah atau beritizam terhadap sunnah. Nah, eh, kemudian saya ragu untuk menikahinya. Apakah saya berdosa dan apakah ada kafaratnya jika saya membatalkannya? Mohon nasihatnya Ustaz. Nah tentunya ikhwanifiddin azanillah wa ayyakum jami'an Nasihat pertama adalah jangan suka memberi janji Itu yang pertama Nah yang mana kita belum tahu lagi Apakah kita bisa menepati janji itu jadi hindarilah banyak memberi janji ya, kepada orang lain, memberi harapan. Ansor kata uh, kata orang sekarang, angin sorga kan begitu ya. Nah, padahal kita belum tentu dapat memenuhi perjanjian itu. Nah, berkaitan dengan kasus ini, uh, kita ragu ya karena kita melihat ada hal-hal yang apa namanya yang uh, eh, ma, apa membuat kita ragu ya untuk menerimanya sebagai Eh, calon uh, sebagai suami kita ya, misalnya ada sifat-sifat yang buruk ya, akhlak-akhlak yang tidak baik atau agama yang kurang pada dirinya, ya maka ya pertama tentunya kita minta maaf kepadanya ya yang mana kita telah beri ya, janji sebelumnya kepadanya nah minta maaf kepadanya ya dan ini sangat perli, perlu ya untuk menjaga hubungan hablum minan nas kita dengannya ya nah ya dan minta mintalah uzur kepadanya ya minta maaf ya minta uzur ya memberikan alasan-alasan ya mengapa ya kita belum bisa menerima dirinya karena ini juga untuk kemaslahatan dia dan kemaslahatan kita nah demikian ya ya untuk kemaslahatan diri kita dan kemaslahatan dia karena juga dalam hal apa namanya me, me, memilih calon pasangan hidup ini tentunya harus ada kriteria kriteria yang hmm, harus ya wajib untuk dimiliki di antaranya adalah baik agama dan akhlaknya Nah, kalau tidak baik agama dan akhlaknya ya tentunya pilihan ada di tangan kita ya untuk meneruskan atau tidak meneruskan yang jelas ya Nabi mengatakan fadfar bidatid wa illa taribat yadak. Ya, eh, pilihlah orang yang bagus agamanya, kalau tidak maka ya kamu nasibmu akan eh, apa namanya celaka. Kamu akan celaka. Nah demikian. Jadi pilih uh, coba lihat agamanya. Nah, kalau ternyata setelah kita lihat agamanya kurang ya, dan ini meragukan hati kita tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan nah kalau kita sudah terlanjur memberikan janji ya mintalah maaf ya minta udur kepadanya ya bahwa dia, eh, kita tidak belum bisa untuk menerima apa namanya dia sebagai ya, pendamping hidup kita nah wallahu alam bisawab namun sebelum ya apa namanya eh, segala sesuatunya adalah Ya pertama, ya jangan suka memberi janji-janji kosong karena ya, tidak ada yang lebih menjengkelkan daripada eh, menunggu janji kosong. Nah, apalagi janji itu tidak ditepati. Wallahu alam bisawab. Nah, sekarang di khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Ismi yang berada di Jakarta mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan dan selanjutnya kami beralih di pesan uh, di line telepon di 0218236543. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ibu Isi di Tambun. Ibu Isi. Iya. Ya, silahkan. Eh, mau tanya Ustadz kalau kita suka berjanji pada anak-anak gitu, misalkan dia ingin mainan, terus untuk menenangkan dia saja gitu tiba, nah, ya nanti beli nanti beli gitu, bagaimana hukumnya? Terus kalau yang kedua, nah, kalau kita berjanji main ke rumah teman dengan insya Allah insya Allah gitu, tapi tidak jual ditepati, bagaimana hukumnya? Terima kasih Ustadz. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini bagus pertanyaannya. Yang pertama adalah memberikan janji kepada anak-anak ini juga harus diperhatikan ya. Nah, tanpa terasa, ya apabila kita suka dan sering berjanji kepada anak-anak dan tidak kita tepati, maka akan terpahat di dalam jiwanya, ya, bahwa ya, memungkiri janji itu adalah suatu hal yang biasa. Karena ia lihat kebiasaan ini pada orang tuanya, maka dia pun merasa biasa untuk dia tidak memandang besar melanggar perjanjian itu. Ya, karena dia lihat orang tuanya juga sering memungkiri perjanjiannya dengan dirinya. Ini satu bentuk tarbiyah ataupun pendidikan yang sangat tidak baik. Maka jangan suka memberikan janji-janji yang tidak benar ya kepada anak-anak kita. Bahkan Nabi mengatakan ada seorang e, wanita yang memanggil anaknya, "Ta'al sini, kemari, nanti akan aku berikan kurma." Maka Nabi bertanya kepadanya, "Apakah kamu benar-benar akan memberikannya kepada kepada anakmu ini?" Ya, jika kamu apa namanya tidak memberikannya maka engkau tercatat sebagai satu seorang pendusta. Ya, nah seorang yang ber berdusta. Nah demikian ya khanifiddin Allah jami'an. Itu dari satu sisi, dari sisi yang berjanji orang tua, ya. Nah demikian. Dari sisi anak, nah anak itu akan merasa bahwa me melanggar perjanjian, melanggar janji itu bukanlah suatu hal yang serius, bukanlah suatu hal yang apa namanya yang berat, besar, berat dia akan menganggap remeh perkara itu. Nah ini adalah satu kata katakan bentuk eh, pendidikan yang sangat ya buruk Ikhwanifiddin para pendengar yang berbaik. Jadi hindarilah ya suka apa namanya memberikan janji yang tidak kita tepati kepada anak-anak kita. Nah demikian. Jadi uh, bukan seperti itu untuk menenangkan anak ya. Bukan cara dengan cara itu kita mem, apa namanya mem, men, uh, menenangkannya atau supaya dia diam dan ternyata itu memberikan bekas yang buruk pada jiwanya. Nah demikian. Yang kedua mengenai insya Allah ya. Nah ini perlu juga kita ucapkan senantiasa kita ucapkan insya Allah. Tapi insya Allah di sini buka, uh, eh, tahkikon bukan taklikon yaitu insya Allah yang memang benar-benar kita ingin eh, niat kita untuk menepati perjanjian itu bukan insya Allah untuk melanggarnya ya dan Allah maha tahu apa yang terselip dalam dalam hati manusia ya. jadi insya Allah itu bukanlah ya, alat untuk ya insya Allah tidak dipat, tidak ditepati atau insya Allah untuk melanggar perjanjian banyak orang-orang yang menggunakan kata-kata insya Allah ini untuk supaya dia keluar eh, terbebas apabila dia melanggar perjanjian itu. Nah ini tidak benar ya. Nah ini malah malu bin niat tentunya. Segala sesuatunya itu tergantung dengan niatnya. Apa niatnya? Jadi ketika kita mengucapkan insya Allah ini tahkikon benar-benar kita sungguh-sungguh kita dalam niat kita itu ingin kita itu melaksanakan perjanjian itu. Nah kalau ada halangan, nah itulah dia ya, manfaat dari insya Allah itu. Ya, segala sesuatu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah berkeinginan, berkehendak ya, bersungguh-sungguh untuk memenuhi perjanjian itu tapi kepada Allah ya segala sesuatunya di uh, kita apa namanya di, uh, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada halangan, hujan, sakit dan lain sebagainya. Nah, itu kita tidak terma, uh, tidak uh, kita di termasuk orang-orang yang melanggar perjanjian. Tapi kalau dia ucapkan insya Allah, padahal dalam hatinya ya pasti nggak datang itu. Pasti dia apa namanya dia juga ber, apa namanya ternyata dia memang berniat untuk tidak memenuhi perjanjian itu. Ya, maka di sini tidak ada apa namanya, tidak ada uh, eh, tidak ada faedahnya atau tidak manfaatnya dia apa namanya mengucapkan kata-kata itu sementara di dalam hatinya dia berniat untuk melanggar perjanjian itu. Nah, demikian ikhwanifiddin. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi sungguh-sungguhlah kita mengucapkan insyaallah itu dalam rangka kita ingin menepati perjanjian tersebut, bukan dalam rangka ingin melanggarnya. Lalu insyaallah dijadikan sebagai alat untuk apa namanya menutupi keburukan ini ataupun menutupi ke, ke apa namanya kejelekan niat kita tadi. Nah, ini tidak benar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, eh, terima kasih banyak atas jawabannya Ustadz dan untuk selanjutnya kami beralih kembali di pesan singkat. Ya ada pertanyaan dari Bapak Hidayat di Cilengsi dan beberapa pertanyaannya beberapa pertanyaan yang lainnya yang senada itu mengenai eh, janji seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan diwakilkan dengan kisah beliau uh, Barakallahu fiik ya Ustadz saya mendapat uh, saya mendapat panggilan kerja di PT A dan saya bernazar jika saya berhasil untuk masuk ke PT tersebut maka saya akan puasa Daud selama satu tahun dan kodarullah e, ternyata tidak berhasil dan e, beberapa waktu kemudian saya diterima di PT B dan e, apakah nazar saya yang pertama tersebut masih berlaku sedangkan saya masuk bukan di PT A tapi di PT B, dan apabila tidak dilaksanakan apakah ada kafaratnya Ustaz? Ya tentunya ini nazar nazar uh, nazar makruh sebenarnya seperti ini ya. Nah, kalau diterima baru puasa Daud. Nah, kalau nggak diterima nggak puasa. Nah ini nazar bakhil namanya, nazar orang bakhil. Ya nadar itu tidak seperti itu ya. Kita bernadar melakukan suatu hal yang sunnah ya hingga itu menjadi wajib dengan nadar tersebut ya tanpa mengaitkannya tanpa ditaklik ya tanpa disyaratkan dengan apa-apa. Kalau saya lulus saya bersedekah. Nah, kalau dia tidak lulus ya dia tidak bersedekah. Nah, jadi sedekah saja saya bernadar untuk sedekah. Lulus gak lulus? Ya, nah demikian. Diterima nggak diterima? Saya eh, bernadar puasa Daud. Nah, lakukan puasa itu tanpa dikaitkan dengan apa? Dengan syarat-syarat tertentu. Seolah-olah kita ingin menguji Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah berikan dulu, baru saya taat. Nah ini ini nazar makruh ini seperti ini. Khanifidin hazanillah wa iyyakum jami'an. Ya, nah, nah kalau nazar itu berkaitan dengan sesuatu hal ya maka tunaikanlah nazar. Ya, tunaikanlah nadar karena merupakan satu kewajiban ya yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita adalah menunaikan nadar. Wafu bin nadari. Dan tunaikanlah nadar. Ya. Nah, dalam hal ini ya kita bernadar kalau diterima. Jadi ini nadar sebenarnya nadar orang bakhil. Ya, kalau diterima di PTA saya akan puasa Daud. Ternyata bukan di PTA, di PTB. Nah, Nah, bagaimana ini? Apakah saya berpuasa juga? Ya puasalah ya, ya lakukanlah nadar itu tunaikanlah nadar itu walaupun ya apa namanya yang kita ya, diterima bukan di tempat yang kita uh, sebutkan pertama tadi ya, di PTA ataupun di tempat A ternyata di tempat B. Nah, yang pertama tentunya ya hendaknya kita bersihkan dulu nadar-nadar ini dari syarat-syarat yang ya kita katakan yang uh, sebenarnya tidak perlu kita sebutkan di dalam nadar ini. Ya, nah demikianlah untuk berpuasa ya bersih apa namanya e, luruskan nazar-nazar kita ini dulu ya kita nazar untuk puasa puasa Daud kita tunaikan nazar itu ya terlepas diterima atau tidak diterima ya terlepas diterima di tempat ini atau di tempat yang lainnya nah wallahu alam bisawab Baik, terima kasih banyak atas jawaban Ustaz dan satu pertanyaan terakhir Ustaz kami beri uh, kesempatan di line telepon di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Umu Faisa di Bekasi. Ya, dikecilkan terlebih dahulu Umu Faisa, volume radionya ada feedback. Iya, ini. Ya, silahkan langsung ke inti pertanyaan. Assalamualaikum Uh, Waalaikumsalam. Kalau nazar di hanya di dalam hati nggak diucapkan dengan lisan itu berlaku nggak Ustaz? Baik, itu saja ya. Iya. Baik. Terima kasih Umu, Umu Faisal. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya kalau itu sudah menjadi ketetapan azam di dalam hati walaupun tidak diucapkan maka itu adalah nazar yang harus kita apa namanya yang harus kita tunaikan. Ya, kalau itu sudah menjadi e, ketetapan hati kita, azam kita, ya maka itu wajib untuk kita tunaikan. Wallahu alam bisawab. Ya, nah, Allah alam Tetap harus kita tunaikan uh, apa namanya per, uh, perjanjian itu ataupun nadar itu yang telah kita ikat di dalam hati ya. Jadi sudah sudah jadi azam ya dalam hati kita walaupun ya tidak kita uh, ucapkan dengan lisan kita karena bukan juga merupakan syarat harus diucapkan tapi apa yang menjadi ketetapan hati kita wallahu alam bisawab nah mungkin e, nazar tersebut juga masuk ke dalam janji tadi ya iya janji dan hmm. oh, mungkin uh, kembali kembali kepada hukum sendiri tersebut nazar secara umum itu hukumnya bagaimana Ustaz? Ya nazar hukumnya wajib untuk ditunaikan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aufu bin nadari dan tunaikanlah nazar itu ya. Jadi nazar adalah mewajibkan sesuatu yang sebelumnya tidak wajib. Ya, mewajibkan sesuatu yang sebelumnya tidak wajib uh, kita lakukan. Misalnya bernazar untuk sedekah sunnah ya untuk uh, mengerjakan puasa sunnah atau iktikaf ya untuk mengerjakan misalnya uh, apa namanya kebaikan eh, kebaikan-kebaikan tertentu yang sebelumnya tidak wajib menjadi wajib karena nadar tersebut. Selama nadar itu di dalam bingkai kebaikan, dalam hal-hal kebaikan dan apa namanya bernadar untuk sesuatu yang kita miliki. Misalnya kita bersedekah unta yang memang kita miliki bukan sesuatu yang tidak kita miliki ya. Nah demikian wallahu alam bisawab. Terima kasih banyak atas jawabannya Ustaz dan dikarenakan waktu yang sudah habis Ustaz mungkin ada satu kesimpulan yang dapat disampaikan. Silakan. Ya, ikhwanifiddin azanillahu jami'an eh, Pada hari ini Alhamdulillah kita telah sampai kepada dosa besar yang keempat lima, Yaitu dosa al-ghadar ya dosa e, menipu ataupun melanggar perjanjian dan e, memungkiri janji ya mengingkari janji ikhwan azanillah jami'an ya bahwa e, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kita semua untuk memenuhi perjanjian dan melarang kita dari sifat-sifat e, al-ghadar ya mengingkari melanggar perjanjian ya tidak menepati janji yang telah kita buat. Nah, Rasulullah SAW telah menyebutkan bahwa ini termasuk salah satu di antara sifat-sifat kemunafikan yang harus kita hindari, yang harus kita jauhi. Ya ditambah lagi ya bagi orang-orang yang suka menipu dan suka melanggar perjanjian ini ya Allah Subhanahu wa taala akan e, buatkan bagi mereka bendera dan Allah akan serukan di tengah-tengah manusia pada hari kiamat nanti Inilah ya khianat ataupun uh, pengkhianatan si fulan bin fulan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menggugatnya nanti pada hari kiamat. Itu orang yang telah berjanji dengan menyebut nama Allah lalu ia mengingkarinya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat-sifat yang buruk ini dan menjadikan kita hamba-hamba yang yang memenuhi perjanjian baik itu kepada Allah perjanjian kepada Rasulnya maupun perjanjian antara sesama manusia. Nah demikianlah ikhwan fiddin eh, kajian kita pada hari ini. Allah a'lam bishawab. Aku qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.